masker kan. bahkan nyuwun sewu kalau musim pemilu semua partai rakyat tidak minta partai caleg KB mencetak kaos padahal rakyat tidak membutuhkan kaos partai gini apa badan saat ini bahasan rakyat butuh masker tidak satupun partai yang membuat masker untuk rakyat gini apa badan Coba dan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, para sepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, wabil khusus pejabat pembawa dekan yang saya hormati. Segenap panitia pengajian yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser yang saya cintai, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah pengajian dalam rangka Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mapane neng ndi iki? Desane napa niki? Ingkang mapan wonten desa Sumbersari Kecamatan Serono Banyuwangi rahimakumullah. Bapak Ibu, jika teman membuatmu kecewa, jika pasangan membuatmu terluka, jika corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Anda tidak tahu cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Anda nggak percaya, silahkan untuk dicoba. Hari ini kita sama-sama bersyukur di tengah-tengah segala isu tentang corona. Kulo panjenengan sami sakit cesarengan hadir rawuh dengan segala konsekuensinya. Tapi atas nama cinta itu pula lah kulo panjenengan sami rela untuk datang bahkan walaupun tanpa alas sekalipun sing lungguh orang nganggo kloso tak dongake mulih pengajian little body napa niku silite gatel kelebon wedi banyak yang datang dengan wajah bercadar karena khawatir maskeran dengan corona mboten napa-napa niku ikhtiar tapi juga jangan berlebih-lebihan Mila kayak tadi di depan banyak yang pakai masker, Kulo niku curiga. Sak janjane mergo wedi karo corona apa mergo merongos? Kalau toh kemudian diniati karena takut dengan corona, yang pertama, jangan berlebih-lebihan. Banyak orang stres dan panik hari ini memborong masker. Bahkan nyuwun sewu, kalau musim pemilu semua partai Rakyat tidak minta, partai caleg KB mencetak kaos. Padahal rakyat tidak membutuhkan kaos partai. Gini apa Saat niki bahasan rakyat butuh masker, tidak satupun partai yang membuat masker untuk rakyat. Gini apa badan? Coba dan ya kalau musim pemilu rakyat tidak butuh kaos kabeh partai gawe kaos caleg-caleg gawe kaos gini apa Badan? dibagikan kepada rakyat padahal rakyat tidak butuh sedikit pun bahasan saat ini rakyat membutuhkan masker tidak ada satu partai pun yang membuat masker untuk rakyat gini apa Badan bu bahkan ada permainan harga masker yang dulunya cuma 15 ribu jadi 300 ribu ditimbun dijual dengan harga yang lebih mahal eh para penimbun masker ketahuilah orang-orang yang suka menimbun masker saya sholat mati cangkeme maskeran merongos pokoknya iki ngopo meneh ayo ayo rada mriki mboten napa-napa anggare luwemu lemu gak dadi yo pokoknya ombo-ombo. Alah, tadi yang ngopo meneh Lano kimcil kimcil seneng aneh kok yo. Kan aku jadi ingin. selalu ala Nabi Muhammad. Maka tidak ada satu tempat pun bergantung yang terbaik kecuali hanya kepada Allah. Betul? Disitulah kenapa kemudian dikatakan innallaha la yukhliful mi'at sesungguhnya Allah tidak akan pernah ingkar janji siapapun kita bergantung banyak kita akan sakit hati contohnya pengajian di suku Gelas kayak ini di gopo ya menjijikan tadi kia ini gua gang ganteng gelasnya banci gila ya goblok goblok niki maksudnya di gopo niki jenenge makan bakwan di warung pojok kiainya tampan panitianya pekok Kuwi maksud iki dienggo apa ngono Goblok, goblok. lah gelase cangkemku mbok gelase kaya ngono lak ngenyek cangkemku to kuwi. Oke hmm. nyugo iki anget Gus karo idune jruh Ora ana tutupe. Sallu ala Nabi Muhammad. Gak ada satu tempat pun bergantung yang terbaik kecuali hanya bergantung kepada Allah. Jangan pernah kemudian gantungkan harapanmu kepada manusia, maka kamu akan kecewa. Mungkin apa badan Bu? Alambian mbiyen calon bojomu iki lho lak nyedaki awakmu pas PDKT bahasane ya Allah nggih napa mboten Bu ora ono sing ora kepenak tapi ya apa-apa ingat perempuan istri yang baik itu siapa istri yang baik itu adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya betul tapi ingat suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita oh wirungokno wong lanang wirungokno. Eh, wong lanang rungokno gitu loh. Saya ulangi, istri yang baik, istri yang siap diajak menderita oleh suami, tapi suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Oh, makanya nyuwun saya ulang kulo kali bujuk kulo nyah nyoh. Bojo kali kulo gak nyah nyoh. Oh bujuk kulo niku apian kok aku rong jaluk bojoku wis nawani kok. Tenan, Pak melebu kamar bojoku wis dandan wayu, wah wedake kandel kowe ngopo Pak wah tak pikir ganteni aku <laughs> ya ora apa-apa ora kayak kipas ya ora apa-apa oi kipas mumpung durung mumpung durung kalau ki ngerti kok jenengan kepanasan lah mergo melu pengajian kok. Mergo sampingan mbak mbak itu Iya. Anjen. Wis tuwa kok ngacengan. Salam ala Nabi Muhammad. Jadi kalau kemudian kita bergantung kepada manusia banyak siap-siap kecewanya. Bro. Oh pemenang jenengan nak percaya karo gambar-gambar calon bupati sini dalan niku. Halah halah halah. Seko Tony Boster nih. Napa waton muni ndobose banter. Kula iki lajeng pemilu ngoten iki pilihan bupati, apa pilihan legislatif. Metu ning dalan niku mumet ndas kula. Lah piye? Nandur wit rambutan tukule gambar calon bupati. Nandur wit pelem tukule gambar calon bupati. Gek ini iki ra ono sing ra enak. Oh, wabah janjine wabah apik. Siap apa sejahterakan rakyat. Oh, siap tidak untuk korupsi. Halah <laughs> lah tak jawab cangkemmu, cangkemmu. Kowe ngomong ngono lah mergo durung dadi. Lah wis dadi mesti lali. Gua bare gayane ning dalan ya Allah pasang ning wit-witan. Sampai nyuwun sewu, setan niku do lunga saking wit-witan. Soalnya nopo terjajah oleh gambare calon bupati bahkan setan ini kung gumun delok gambarnya calon bupati cangkeme merenges raming kemingkem ya Allah kayak kok yo ya merenges ki yo ya ngopo Iki ya sapa kok ganteng men ya Allah. Eh? apa? Berkat panitia matamu ku yo. Ya. Amrengese ah, lah yang jijiki kayak kok. Malah kayak gambar calon bupati Belambangan. Selalu ala Nabi Muhammad. Maka seharusnya kondisi seperti corona niki kini kan nambahi iman kula panjenengan sami kepada Allah bahwa ini hanya salah satu bagian kecil tanda-tanda dari keakbaran Allah nembe diwene virus cilik mawon mun kelabakan ayo saya janjane saya begini dan ya, ada Pak Kapolsek, ada Pak Dan Ramil. Menurut saya sudah nggak nalar sih. Biyen ki ada virus yang lebih berbahaya daripada corona. Tapi nggak seheboh ini, Pak. Yang namanya virus mar, nyoba SARS, terus apa meneh niku? Niku jauh lebih bahaya daripada corona. Tapi waktu itu nggak terlalu heboh. Sehingga heboh kira HP-mu gitu nggih apa mboten buka TV corona buka YouTube corona buka Facebook corona Instagram corona jajal atimu delon ana aku ning kono ora <laughs> panas-panas kipas angin ini telat ya Allah niki sudah berlebih-lebihan Padahal jenengan delok kasus kematian karena beberapa kasus di dunia. Corona itu termasuk yang paling kecil dibandingkan kasus influenza. ini sing mati luwe kata Bahkan dibandingkan kasus road accident, kecelakaan di jalan. Itu jauh lebih banyak. Wong numpak motor, moro-moro ning dalan tabrakan. Ber, niku kata Wong iki lucu, kaget kok sing dicekeli cangkeme, kaget aku. Jantung niku teng dada yu, teng dada. Apa jantung kini cangkem? kakek jenengan kaya wit pisang. Napa niku punya jantung tapi enggak punya hati? Iya. Widok rungokno. Sorry yo. Ya, aku karo awakmu iki padha karo Indomaret dan Alfamaret. Berdekatan tapi enggak pernah jadian. Iya. Nondan dan rame. Saya kiki wirawiri iki ya apa ta Oh, kipas angin. Loh, arep nang ndi kowe kok minggat? Kene wae. Hah? Napa? Oh, Gus Husen. Ya, hati-hati ya. -hati, Malah nguyuh cewek nggih. dibandingkan dengan road accident dan itu jauh kecelakaan di jalan itu nyuwun sewu termasuk salah satu yang mematikan di dunia Dibandingkan dengan suisid napa niku? Bunuh diri. Jauh lebih banyak bunuh diri. Tonggo kula teng Yogya wingi isuk nyuwun sewu. Yang lain berdiam diri di rumah mergo khawatir karo corona. Ternyata mati nih mergo corona, malah menggantung diri. Dadilah awakmu wong lanang ki mung ning omah terus atau megawe. Kowe malah iso matimu ra mergo corona, mergo dikapyuk karo bojomu. Soale ora nyambut gawe. Lah kaya pak polisi, kaya pak tentara, kaya pegawai negeri niku penak. Pripun ben bulan wis ana gajian. Lah kaya mbak-mbak penyanyi ini kok ning lah lah arep penyanyi karo sopo Sing bayar sapa? orang duk Tak ewangi. Ayo, lah sakniki kaya uang desa niki gaweane macul ning sawah, kon kerja ning omah, ki macul ndase sopo Maksud saya apa? Waspada harus tapi jangan panik berlebih-lebihan. Niki pun kaya wong kentir niki. Melebu masjid bahkan Jumatan kalau bisa ditiadakan. Salat lima waktu di rumah saja. Oh wong kene ya seneng banget. orang no himbauane ra mangkat. Apa meneh kok dihimbau? Ayo, lucune napa? Niki fakta nggih. Pengajian kalau bisa dipending, neng masjid kalau bisa nanti dulu dipending. Pertemuan-pertemuan dipending. Mall buka. Hiburan malam buka. Diskotik buka. Klub malam buka. Pertanyaan saya, apa rumah sana yang melebu masjid ki luwih berbahaya daripada melebu diskotik? Ayo, saya ibu-ibu tak takon. Luwih percaya bojomu melebu masjid napa diskotik? bojomu mlebu masjid lah ngantuk paling mau ngeloni kentongan tapi lah bojomu mlebu diskotik alah alah iso mlebu ra gelem metu Mula kula pengajian teng kafe niku mesti kula nganggo kacamata ireng. Tujuane mung siji, lono sing ayu aku ngelirik nggak kelihatan. Iya. Neng kene sing tak lirik apa lemu lemu kaya ngene iki ora ya. Undan lah ning kafe sing ngaji. Wah, wayu-wayu kae dan. Pokoknya pengajian paling menyenangkan sedunia. Wah, ngajinya berpahala, matanya bervitamin dan wah. Pokoknya sing melu ngaji kelasnya SMS, silite metu serdite. <laughs> Neng kene STMM, <laughs> setengah tua meh modern. <laughs> Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, kita awasi bareng-bareng virus corona ini. Tapi menyikapinya jangan berlebih-lebihan. Kalau pemerintah menghendaki rakyatnya di rumah terus, rasa metu songong rumah, ya nyuwun sewu. Tentunya pemerintah harus memberikan makan kepada rakyat yang ada di rumah. Betul? Ya sing fair-fair mawon. Apalagi per hari ini berita di Banyuwangi belum ada satu kasus pun yang positif. Yang diawasi ada, Orang dalam pengawasan, istilahnya apa? ODP. Niku wonten, tetapi belum ada satu pasien pun yang positif mengandung corona. Tapi tadi di sana banyak corona, komunitas rondo mempesona. Kalau saya juga corona, korban rondo nakal. Selalu ala Nabi Muhammad. Maka kemudian apa seharusnya ini menjadi tanda-tanda kuasanya Allah. Kalau kemudian Allah niku ngerasa nyuwun sewu hanya gara-gara corona mawon kita sudah kalang kabut. Nggih napa mboten? namun corona lo nih. Padahal nyuwun sewu. Kematian di luar corona jauh lebih banyak. Contoh, yang mati gara-gara alkohol niku jauh lebih banyak. Kula mun baca nih sing gaweane mabuk mati niku luwih akeh daripada corona. Sing mati mergo rokok luwih akeh meneh. Wi, ayo. Maka Indonesia itu jadi surga bagi corona. Soalnya apa? Kakean wong rokok. Untung kula niku kiai NU tapi ra tau ngerokok. Ayo, mbak-mbak tatakon, lang golek bojo seneng sing rokok apa ora? Gus Miftah. Kenapa kamu harus pilih yang tidak merokok? Jelas, paru-parunya saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Aku kira sang ngerokok belas dan kak cilik kulo ora ngerokok. kamu kok bapak kulo niku ngerokoke banteri teri raumum Pol. Kayak ana taplak mejo nih kono kayak sobat kayak gini Oh. Oh, seragam dong tapi kita taplak mejo. ya Pak Kapolsek, ya ketaplah meja ya Pak Kapolsek. Yo ngalah. Saking wedine karo corona taplak meja tinggal baju dah, yo yo. Taplak meja. Mata kula lagi wawas ya, Pak. Bapak kula niku perokok berat. Oh, sing kurang ajar bapak kula dan ngerokok sampingnya dokter. Bapak kula dilokke, Pak Kiai nopo dokter ngerokok terus mati lu. Bapak kulon jawab, mati ya sumet menah. Kiai Eno dilarang ngerokok. Nah, Kiai Eno ngerokok duit dalil ni amadul udud ba'da dahuru hmm, ini wong eno. Tapi indahlah kulo belas rasa rokok Bu. Mila lanjut jenengan ngundang ngaji kulo, niku serasa rokok-rokokan. Wong kule ora tau ngerokok. Sing mati mergo rokok niku luwe oke. Okay. Maka corona ini hanya bagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah. Awake dhewe kudu iman marang Gusti Allah. Maka saniki jenengan dongane ini. Berdoalah kepada Tuhannya corona supaya corona segera dihilangkan. Jangan sebaliknya kita gara-gara corona kehilangan Tuhan. Sak gede-gedene corona luwe gede Gusti Allah. Saya ulangi. Berdoalah kepada Tuhannya corona supaya corona segera dihilangkan. Jangan hanya gara-gara corona kita kehilangan Tuhan. Wih gagah. Ya Allah, corona mangguak ya Allah. Lah corona lagi gelem minggat Banyuwangi kulo santet ya Allah. Ngono gagah wih Ahli santet ya padahal Santet Corona aku Bu, boleh waspada, jangan takut berlebih, lebihan. Enggak diwaca ijazah saking Habib Lutfi, moga-moga kula panjenengan sami no saking corona. Amin Allahumma amin. Ayo kayak corona sing taplak meja kayak melu ndonga Sok modis malah salah kostum. Alah sok gaul lopo. Aku malah kelingan catur ya. Oh, kayak bani serbet kecetok gitu, kayak. Eh, hey, bani serbet ayo maca donga. Kelas STNK, setengah tuan yang kenceng. Oh, lambang mbak-mbak penyanyi gue ya bedo. Macan tutul. Manis cantik jalannya mentul-mentul. Ayo ndonga Pak Kapolsek ya. Moga-moga kula panjenengan kami kewabeh tinebena saking corona. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mbok sing tenanan lho cangkem musuh. Bismillahirrahmanirrahim. Aku lan ndonga tenanan kok. Kowe iki lak bengok wong wedok lho, bengok sing buantur kowe ngonek-ngonekke bojomu kae lho. Ngono. Ku yo ya ngono wis tuwa jilbabe ping halo halo halo Menjijikkan. Ya, jangan-jangan saya pakai yoping cah Ayo dongo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi adadi kulli da'in wa dawain Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawain sepindah males yang Allahumma, Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammadin Wa ala ali Sayyidina Muhammadin adadi Kulli da'in Wa dawa'in Niku diwaca solawate niku Jogo wudhu tangan selalu bersih an minal iman arepe mangkat ngaji wudu, mulih ngaji wudu, mlebu kamar wudu, kelon karo bojone wudu. Kuwi gagah yo ngono. Ora kaya wong lanang saiki nemoni bojone bar rondo nguyuh ora cewek langsung mlebu kamar. Kelon karo bojone mesti ambune pesing ya. Wonge yo teko iki. Badike wonge yo hmm. Ya cedak kipas angin. ya Pak dia Kumis semu kangkang ya Allah. Kayak jagung bakar ya Pak Kapolsek. Melo Kapolsek yang guyune wabot. Soalnya cangkeme ketutupan kumis ini Pak. Ayo, sadrenge ngaji selamat selawatan bareng. Mumpung di, malam napa niki? Ayo, malam Jumat. Aku njaluk melodi ini. Eh, di menungsane iki? Wira iki megawe malah mengudat-udut bae. Ayo. Ayo yo melu-melu gondrong ki yo ngopo kan aku malu wis sarungnya gajah duduk hmm. wis sarungnya gajah duduk loh wi tadi dibuka sarungnya muncul belalai nih iya <laughs> lah, drong, drong. Ayo. Ndok we backing vokal dicekel mike. Aku gini iso awak awakmu rondo apa gadis didelok sama carane nyekel mik Aku beta, Lah gadis gini ki, lah rondo hmm. Gendan yo ya, itu. Ngopo mbak-mbak jenenge siapa wae iki? Sapa Alfi. Saiba kuwi sapa? Eh? Ines. Kuwi cacah kuwi ngopo suarane api, Kuwi sing pinter bapakne. Ri Kolombian mbokne meteng, bapakne sregep kirim mic. Hmm, suarane Kayak beda lah gitaris kayak beda ngomong rambutnya gondrong kelimis. Soalnya biar zaman bawa nih matang bapaknya sergap kirim sampo. Aku ya beda. Aku lahir wis gondrong. Ngapa aku lahir gondrong ning jero tukang cukur. <laughs> matan Gose, ngenteni aku. Aku iki dudu penyanyi kaya Saiba kok. Oh. Kowe sing melu cangkemku, ora cangkemku sing melu gitarmu. Tembak loh. <laughs> ya Allah. Gue hadroh ya melu nyanyi nyekel mic. Saya nyekel darbuka rasa melu nyanyi. Gue ngentut teh fales kok Salli wa salim iman Kurang banter Salli wa salim Ayo sing banter li Wal ali wal asma Imang salli wa salim iman ala mada salli wa salim iman ala mada والآل والأصحاب بما قد وهدى Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo jalo donga wajan Quran najan sak kalimat lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan saling wasaling dan Allah Salli wa sallim liman alamada wal ali wal Asra liman Podo mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kasih donyaku sing isih ana saling وسلم إيمان على مدى Allah wal والعلي والأسفل بما قد وعدا والآل والأسفل بما Dijawab sing paling banter. kami cinta tanah air Indonesia kami bangga jadi bangsa Indonesia NKRI akan selalu demi kejayaan bangsa Indonesia Salih wasallim ya iman alamada Salih wasallim da iman alamada والأصحاب من قد وعدا والآل والحسن Sepindah malih. بمن قد Allah akan jauhkan kita dari segala mara bahaya. Amin. Salih وسلم دائما على مدى صلي وسلم دائما على مدى والآل والأسى بمن قد وهدى والآل والأسى Sekali lagi semua musik berhenti. Sing paling banter. Soli wasalim da iman anana Sing nyekel mic cangkeme meneng Soli bimang wal Sallu ala Nabi Muhammad. Ayam dereng ngadine? Ayam. Ya wis, kula lingguh apa kula ngadeg? Ibu-ibu lebih berdiri apa duduk? Itulah Pak Kapolsek. Di mana-mana perempuan sukanya yang berdiri. Alah, kita tepuk tangan ki apa? Ono wong ngadeg kok tepuk tangan ki lho. Solawate khusu, insya Allah kita akan mendapatkan satu minuman dari sungai yang dijanjikan oleh Rasulullah. Amin. Pokoknya mumpung niki malam Jumat mungkin jenengan kondur wadah solawate ini. Alhamdulillah mang contoh bojo kulo sedino solawat minimal lima lah sewu. Lanjutkan ketemu bojo kulo apa malam Jumat. Alah-alah cangkeme ketimil tok solawat. Bojo tak keloni sallallahu alaihi wasallam. Joss. Ono ibu melebu mlebu kamar karo jemu solawatan melebu kamar Allahumma sholli sholatan kami. Ngono. Kowe mlebu kamar malah nyanyi sing ora-ora. Tul jaina ora nutul ora pena. Nutul pena sing ditutul ndangak-ndangak. <laughs> Matane. nih ya ngono. Lah bojone lunga yo ya ning omah wae rasa minggat Malah lawangnya dibuka karo nyanyi-nyanyi. minggir, mingger aja nengah-nengah mampir-mampir bojoku rening omah Teddy liwat oke okay. nah, lemune saawak bokong kabeh no. Kenapa kita harus bergantung kepada Allah? Niki jawabannya dalu menikah. Oh, ini ngaji tenanan ya. Oh. Insya Allah. Ya, insya Allah. Aku ingin ngeran delok jam kok, mau pamer jam anyar kok. Ayo ya, men toh aku duwe kok. Eh? Murah lek-lek matamu kuwi kaya aku lekmu. Kaya kaya cangkeme atos gak seneng aku ning kono. Ah kandake pandan rame lho kowe. Kapolsek ikat mau dolanan HP. HP ini cross yang gaya. Hati-hati loh dan penyebaran virus corona melalui HP Cina. Hmm. Ora ora hoak nih. Selalu ala Nabi Muhammad. Iki yang ngono pengajian dengar iki malah ndelok YouTube goblok goblok. Mau saya ngasih liono ono YouTube. Iki mesti penggemar baik gitu. Iya. Gue saya Saiba senengannya apa? Eh, balungan kiri. <laughs> Kula pengalaman pribadimu. Moga-moga dadi kiai le ya. Gondrong. Untune. Kenapa kita hanya percaya kepada Allah? Saya kasih analogi Bapak Ibu. Kita itu aneh. Numpak pesawat, tiang numpak pesawat nih kok. Orang tahu kenal karo pilote, nggak pernah kenal dengan pramugari ini begitu melebu pesawat niku rasanya ayam begitu pramugari tolong bapak ibu segera duduk duduk ini mau take off tolong jendela dibuka dibuka tolong sabuk pengaman dipakai dipakai ini cuaca buruk tolong jangan ngising dulu manot nih lah pesawat nih numpak pesawat ora kenal karo pramugari nih ora kenal karo pilotnya diatur manut niki lho. Ora kenal niku sapa pilote ya ora kenal kok. Tapi lucune napa? Urip ning alam donya, kenal karo sing duwe donya, ngerti karo sing ratuni donya, tapi ra tau ayem. Kuwi berarti atine buosok tak kandhani. Wong ya teko iki. Ya melu guyu. Jilbabe ya ping. Iki jenenge kiai ini los jamaah e rewel Kok guyumu ya rondo ta Yuno? no. Mula gade sih lang guyu suarane dimpet lang rondo kek kek kek kek kek ngono. Ya Allah, kita rojali ya. Rombongan janda liar. Maka kemudian apa? Ibnu atau ilah asakan dari di dalam kitab hikam. Dia mengatakan apa? ijtihadu kafi madumina laka wa taksiru kafi matuliba minka dalilun alang timasil basyurati minka sesuatu yang sudah dijaminkan oleh Allah dikejar mati-matian hai tak takon urip ning alam donya niku mun dijamin kalih Allah napa dereng pun mano metu sangka sarangi golek pakan nggih anak-anake iso urip Antong ning jero godhong gedang. Ora tau metu dibuka lemu. Ora ana entung kok kuru. Apa meneh entung kok setruk. caca randuwe sayap. Rezekine mabur, napa nyamuk. Tapi Allah jamin rezekine cecak. Cecak mendatangi nyamuk, napa nyamuk mendatangi cecak nyamuk mendatangi cecak datang seekor nyamuk lalu ditangkap lah cecak ki iso protes dan wih mesti protes cecak ki duwe sayap modale golek rezeki namo nganggo ilat itu lah mbak-mbak penyanyi lah modale wokeh wih lu tenan cangkem atau tangan wah apa meneh walah modale hajur akeh ra umum arep mangkat ngaji jam itu jam papat wis dandan tak kandani Rai Dempul wedak FIFA nomor papat blast on maskara alise kerok buntut kalau jengking kalau ya Allah telah anda Wih. maka para laki-laki jangan pernah kamu buat tangis perempuan kenapa air mata perempuan itu mahal kenapa karena begitu nangis wadah luntur hilang larang Wong Jajal. Kenapa kita gak yakin? Kowe jadi cah lanang, arepe rabi karo cah wedok, ora pede mergo ora duwe pekerjaan, kowe goblok ta kandhani. Lho tenan. Aku ki biar ngelamar calon bojoku, ora duwe apa-apa. Padahal sak janjane mbahku ki sugih banget pitung turunan. Persoalannya saya keturunan nomor delapan entek-entekan akhirnya aku rabi melu moro tua aku mau lima madep mantep mangan melu moro tua kue tegong neng ngopo oh aduh aku tahu aku wis ngerti rasa moco paling mau jelok duit sorban aku ngerti kok panitia ngamplop ya, aku ngenteni duit sorban kok ngaji nembe galak-galak malah kayak mohon maaf Gus uang sorban kowe lara kuat bayar aku moro ning kelurahan golek BPJS Pak Lurah sing di Pak Lurah Rah oh awamu to rah ora ngapunten ge rah ge ah, aku nyedaki mbake wae kok rara kan aku jadi ingin Pak Lurah aja mundur-mundur eh mbak eh mundur dikit kenapa kamu saya suruh mundur dikit cantiknya kelewatan iya ngono carane mbaknya tahu nggak bedanya kamu sama jeruk eh, kalau jeruk itu mengandung nutrisi kamu mengandung anak kita iya ngono lo ngono malah kue galau pawi berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian mantanmu sudah ke penghulu kok kamu masih sendirian <laughs> Kere, kere. Malah ngelokin Mbak Saiba. Mbak Saiba, cintamu seperti KFC. Maksudnya banyak cabangnya. Iya. Ku ngono ana kaya kini kini malah nonton YouTube goblok goblok. Eh, Ted, ini Ted, sing nemu Ted. Kowe ngawal aku ning kene, Tet. Mbok rondo nubruk aku, Tet. Ya, kene, Tet, kene, Tet. Oh, iki banser idol aku iki. Tet, ana Mbak Ines, Mbak Saiba, Mbak Sepo Afi. Kowe umpama oh, kon milih, milih sing di, Tet. Ah. Saiba! Persoalannya Ted, kamu sama Mbak Saiba itu beda pemikiran. Kamu mikir Saiba, Saiba mikir aku. Iya. Oh ala Ted, tadi serap popo Ted berharap ya Ted ya. Masya Allah. Ya. Ya sapa ngerti Saiba gelem karo tadi Langsung tak dongake Allahumma alif bainahuma kama ta'alafta bainar ramma wa sinta. Allahumma alif bainahuma kama ta'alafta bainar rumi wa juliet. Wah, wow, tenan. Lah sampai Teddy rabi karo Saibah, anaknya kayak terweli. Eh. tak ajarin dongone ya tadi ya. Ngomong ini, ya Allah, bila Saibah jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi ya Allah. Santai wae dongone, ya Allah, Bila Saibah jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila Saibah bukan jodohku sampingnya juga nggak apa-apa ya Allah. <laughs> Sampingnya ya Teddy. Lanang. <laughs> Eh? Eh, oh, jenenge podo, kayak Teddy gitu Teddy loh. Alah alah kayak kembaran gue gitu. Ya. ya Allah. gue bobotmu berapa Ted? Satu selawe. Ya Allah, satu selawe. Gajah nih kebun binatang nih. Kolak kelon niku kuratau didelok karo wong. Lah aku takon ning Lampung, kuwi ngopo gajah lak kelon ra tau didelok karo wong. Soale isin, Gus. Gajah awake gedhe manuke cilik. Lah, mila wong gedhe ngene iki biasane manuke cilik. Pokoknya kowe mbak-mbak larabi karo banser wae le yo. Wih, mbak-mbak larabi karo banser wae. Banser katakan sama banser. Doakan ya doakan ibu Relakan tadi jadi imamku <laughs> Di bawah doamu juga restumu Majulah ibadah istiqorohmu, calonku Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan Perdalamlah agama dan pendidikan Jangan hiraukan godaan si setan Doa yo doa yo terus doa singkirkan mantan mantan mantan kikislah habis semua para penggombal dan buaya wahai calon sang imam serbaguna di mana engkau berada penjawab tet aku ki ke kowe tet Wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada? Iki cahaya gede suaranya cewili gila. Di sini Bosok to kek? kok tenggorokannya kecepet gila. Teruskanlah perjuangan demi halalkan kau rela berkorban demi halalkan Korela berkorban. Semoga Saiba mau dinikahi Teddy. Iya. Amin tet amin nuno tet <laughs> amin. Maka kemudian dikatakan apa? Mata wakofa Labun anta tolibu birobika. Tidak akan pernah berhenti sebuah permintaan. Ketika kamu percayakan permintaanmu hanya kepada Allah. Ayo wis, rasa ngarep-ngarep bantuannya menungso nih. Kue dadi banter nih acara ra usah proposal. Oh mau kowe jaluk orang Pak Lurah, Pak Lurah gajine titik Dani. Masak aja Pak Lurah mau jalui? Pak Lurah ning Banyuwangi gajine mau patang juta setengah. Kue bendi nono undangan manten, sunatan, layatan, pengajian. Nggih mboten Pak Lurah. tak ewangi Pak Lurah. Ning kowe nambahi aku Pak Lurah. Hmm. Aja njaluk-njaluk. Percaya karo Gusti Allah. Oh no, ini ya mergo diamanati panitia golek sumbangan ya serap apa lah. Ayo panitia ini siap-siap. Di, eh baris serbet. Sing tak pelak meja kayak malu. Lah di Pak panitia nih Pak? Halah malah tunggu sebentar kiai kon ngenteni. Halah lah. Hei panitia, ayo arep kota infak. Ganggu nggak ngaji wae. Ayo kota infak sing oke, nggih ngamplopi saibu karo Teddy. Boten. Nah, infak niku yang bangun masjid nggih apa? Endi panitiane niki? Nggih bangun masjid nggih. Remaja masjid. Ayo remaja masjid, napa jenenge? Nu, nurul Nurul Huda, cahaya petunjuk. Hmm, petunjuk pernikahan antara Saiba dan Teddy. Hmm. Amin, Ted. Amin. Aku tak dukung. Aku pakai tim suksesmu, Ted. Hmm. Mohon siap nih. Ayo Mbak, Mbak Saiba nyekel mic. Ditinggal Rabi versi solawat. Nah, versi versiku enggak dilanjutnya Mbak Saiba. Ngadeg-ngadeg penyanyi ngadeg kabeh, telu ngadeg. Cie nah. Cie cie kapal saking dengar ngarep. Pengen eh? nyawang bokongnya. Apa saya kayak modus, mbak maju maju nih. ini ya pengen nyawang. Aku eh ho. Oh. Ya. Ona oh, daning melu aku ele. Kowe lah bojo galak ngerti ngerti kuncine ra? Apa di Salah, lah bojo galak kuncine tawakalan sabar ya. Salam ala Nabi Muhammad. Salam. Ayo panitia ini siap-siap. Ya. Atiku rasane lara. nyawang konco atok karo agama ngono ten randuwe tata krama Qurane ra diwaca salate ya ditinggalno jamane. Oh, kuwi ndang yeah. banget, aku ora seneng ngono kuwi. Aku tendang. Sing ngomong ngono mu sapa? Aku kidu Saiba. Aku do Afi, do Ines malah dutan. Kekrek ndasmu lho kowe. Aku kuwaget komandan. Aduh, aduh, apa rumah sana aku penyanyi dangdut. Aku kiki viral sih. Malah dangdutan. Kayak pertama mau wae lo Engko lak jatahe Mbak Saiba karo Mbak-mbak e kuwi baru dangdut. Goblok, goblok. <laughs> Nah, aku iku wakil deh Pak Kapolsek. Apa iki we jamane? caca enom kelangan akhlaki. seneni kuru yo digepuki hayo re lagi tangannya diangkat ke Nabi Nabi Ya Rabbi lanjut lanjut nyanyi apa ngaji ngaji kok nyanyi ini meneh jono lagu nyono nomor janji eh, lagu ini tadi kepada mbak Sheba. <laughs> Biar aku sebentar, suwe-suwe mlumah <laughs> nuruti kekarapanmu sak wayah wayah biyen wanti-wanti aja mlebu mburi anak kaya tadi ya, ya. we ngomong karo Saiba lagune kae lho kalingan mantan oh dek kowe mbiyen janji karo aku ngelakoni tresno suci kanti ikhlas tekan mati ning nyatane ngapusi citra ati iki netes eluku mili terus pipi ho ah ho eh ngono kae ten eh pinter nyanyi ha kiai serba bisa EH ngono murah ae dinyang ora ngenyang Eh, mbak-mbak penyanyi, wis lunas rong. Urung. Hmm. Dereng. Wah, dereng ke delokan ke. Jangan kamu jangan membuat malu aku di depan mereka dong. Tambahi. Murah dinyang. Ora apa-apa, Nduk. Engko lak kurang tak tambahi dhewe, Nduk. Sebagai mas kawin ya. Cie <laughs> melu-melu cie wis tuwa pinginan. ya Pak dia ya. Moga-moga Pak D panjang umur nggih. Pak, Pak D sapa jenenge ya? Ya mudah-mudaga Pak D Kusworo panjang umur. Jadi wong sak donya Pak wong sak donya mati Kusworo urip dhewe. Amin. Lumayan loh Pak D. Hmm. kemudian semuanya kita pasrahkan sama Allah? Enak. Contohnya kanjeng Nabi, Us pasrah karo Gusti Allah, diangkat derajatnya sak dhuwur dhuwure. Eh wadene awake dhewe niku derajate ora diangkat, soalnya sing nganggo ngeyel karo Gusti Allah. Dikongkon salat ora manut, krungu adan susah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Napa jawabane wong Srana? Adan meneh. Wong krungu adane susah kok pengen diangkat derajatnya karo Allah. Kuwi ngono, Tet. Kula naksir karo Saibah ben bengi ning masjid, Tet. Ya Allah, ya Rabb. piye carane Saibah gelem kali kula ya Allah, ngono, Tet. Kuwi sesuk langan rabi karo Saibah, tak sumbang lagu, ya, Tet. Kembang, kembang kantil. Manten nanyar tiring bedil. <laughs> kembang kembang kantil manten nanyar tiring bedil ono celeret tipe jondil aku kaget cekelan kini lo kini lo apa pas pelajaran kuwi aku turu Tak kono Pak Deku Swara kalau sing pengalaman. Salam pergerakan mesti PMI gitu. Rupanya kayak proposal. Ayo. Manut karo Allah. Allah dawuh, aja ya aja mau lakoni. Contoh ngeten Pak. Pertama kali muncul kasus corona teng Wuhan, niku lha mergo cangkem celutak to. Panganan yang tidak boleh dimakan dibadok. Nopo kampret lawa kuwi lho disop teng mriko dimakan setengah mateng disop kayak gini jeruk mangkok cangkame lawane niki ah. persis matamu kuwi iki sapa kondomo mosok persis emang aku codot hmm. akhirnya yang terjadi apa? Ada transfer penyakit dari lowo kepada manusia. Milonopo dalam surat Al-Maidah itu babakan panganan mawon diatur kali Al-Qur'an supaya cangkem rada dicangkem sing celutak. Lho ngono. Wong wedok kok nganti ndodosi dompete sing lanang, kuwi berarti cangkem celuta. Wong ya teko iki. Jilbabe ya coklat. Hmm. Ndi coklat? Oh, neng buri. Ya Allah. Saya jilbabnya ping insya Allah. eh, Luweh nemen. Soalnya napa orang manut karo titahe Gusti Allah di pangan kok malah di pangan. dipangan. Kaya babi, orang kena dipangan ya wis, Orang saya melu-melu nguntal babi. Awakmu ngerti ngopo babi diharam ke Karena mengandung Cacing pita salah. Babi itu bukan mengandung cacing pita, mengandung anaknya. Leh masa mengandung anaknya Teddy. Kan manuke cilik. Diangkat derajatnya karo Gusti Allah. Wala saromat labun anta tolibu binapsika. Tapi lanjut dengan percaya karo kemampuane abot. Ah, Lak pasrah karo Gusti Allah sabot abote masalah jadi enteng. Lak percaya karo kemampuane awake dhewe enteng entenge dadi abot. Aku ki tau ngalami fase urip sing paling abot. Gara-gara aku ngaji ning kafe dikritik karo wong sak Indonesia. Kulo dionek onake dibully sak modare. Kulo ning TV dionek onake karo wong. Pengajianmu di kafe itu memalukan. Solawatan dengan mbak-mbak yang membuka aurat. Kulo takoni karo wartawan gimana tanggapan Gus Miftah? Kulo jawab, nyuwun sewu mohon maaf. Kalau pengajian saya bersama anak-anak dunia malam dianggap memalukan, lebih memalukan mana ketika melihat kemaksiatan diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Aku ngono kok. Mula lah kula teng Surabaya, mlebu teng lokalisasi doli sing pun ditutup niku. Wah, kula mlebu mriku ketemu mantan lonte bengok-bengok. Selamat datang Gus Miftah, presiden para lonte. Ya Allah. Aku langsung ngelus dodo, nih bojoku. Ya Allah. Gerunjal matamu kok kayak kayak cakai kok. Dan tak wajar loh dan cakain dan malah gerunjal. Ah. Kanjeng Nabi niku diangkat derajatnya karo Allah mergo manut. Milawai dhewe niki manut mawon. Daharan yang nggak boleh dimakan ya rasa dipangan. Akhirnya cangkeme cerutak dadine corona. Nguntal babi dadine penyakit mergono cacing pita. Wes semoga iki manut oli Kowe kon salat manut. Tunggu keajaiban dari salat. Wih, walau sholatnya wis salate disiplin. Bas. Saiki kapolsek sesuk aku setahun morore meneh mana Allah jadi kabak op. Uh, amin dan amin. Nah, so, Wah, pengomong amin cangkeme wabut kebak kumis lho. Amin. amin. Saya aku pengajian ini ketemu Pak Dan Ramil. Setahun mana sudah di Kasdim. Amin. Oh, no, dan rai ngahingi dan amin pokoknya. Kila dan Ramil tuh dure dan dim dure meneh dan rem Gus Miftah dan cok jaran. Nah. Dan cuk ki komandan pucuk. Oh. Aku ndek kanca kok Ramil ning Yogya gawe pengajian mujahadah ngundang kiai Pak Kodime teko. Begitu mujahadah dan Ramile emosi. Sing disebut mung kodim tok, ya kodim, ya kodim, ya kodim. Dan Ramile protes, iki panitia iki koramil, Ramil, kodim, nggih pun diganti ya koramil, ya koramil. Bu, kersa manut karo ditaya Allah. Eh, kok ora mak jawab iki iki? Gelem manut mboten karo Gusti Allah. Manut ta. Kue dadi wong wedok manut karo bojomu selamat kok. Oh meneh manut karo Gusti Allah. Kue wong lanang ya ngono, Kue iki imam. Aja nggih masalah karo wong wedok. Wong wedok itu akan dani yo ya, wong lanang tak dani Wong wedok wira mungkin awakmu iso menang lawan wong wedok. kue lak debat lawan bojomu ra mungkin iso menang. Iso imbangnya wis apik tak dani Wong wedok iki lak ngomong alah tanpa rem, gaspol rem blong oh pemenang jilbabnya coklat ya Allah Mila wong lanang karo wong wedok tetep mati nih dhisik wong lanang. Buktine jumlah rondo luwe oke daripada jumlah duda. Ngopo wong lanang cepet mati ngenes mikirke bojone tak kandhani. Wong endi jilbabe coklat tak kandhani. Oh, pemenang sing bajune kaya serbet. Walah wis. Parah. tuh karo Allah. Maka dalam agama kita dikenalkan dengan istilah takwa. Nopo niku? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Allah kayaknya nopo HP, telepon. HP ini Xiaomi yang gaya. Pak D, imtisalu awamirillah Pak Deku Swara lagi mbok galak yang ngono ning omah karo bojone lele eleh kik kik kik Bojone sing ndi? Ndi wonge mau. Wah, ning omah mama, mama. Lah ning kene galak ngono. Ah ning omah ya pek. <laughs> Wong wedok dilawan. Piye-piye iki wong wedok luwih kuat daripada wong lanang. Wong wedok pabrik susu loro digawa dhewe kayak diki lemah awake gede lah lah nggak wondok lure sambatan karo manuk tetet Maka pelajaran dari Isra Miraj yang paling penting ini kuno pasrah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi laksanakan perintah Allah tinggalkan larangannya mesti selamat iki wajib mangkat sholat Oh, sholat kuwi wajib, ya aku sholat ora tak lagi. Ngono. Oh, wong wedok kuwi wajibnya manut karo wong lanang. Ya manut to. Wong wedok karo malah ngatur-ngatur wong lanang. Tapi tenan Pak Dekuswara. Kuwi aja nganti duwe salah karo bojomu. Sekali duwe salah karo bojo, seumur hidup kelingan wong wedok iki. Tenan, wong wedok iki kelemahane siji, terlalu banyak mengingat. Wong lanang kelemahane ya siji, terlalu cepat melupakan. Mil wong lanang duwe undang-undang, lali rupane eling rasane. Ngono kuwi wong lanang iki. Pengalaman pribadi matamu kok pengalaman pribadi ngawur wae. Lah bojoku solehah ya. Bu. Bu. Manuto. to. Lah wis manut, Allah sing bakal ngangkat derajate. Maka coba dilihat, kalau kemudian Allah sudah punya mau, innama amruhu ida aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Lah Allah wis ngersake ya. Sebulan saat derenge Mas Didi Kempot niku viral. Niku sering telepon kula. Gus, kula iki mang dongake to men viral kaya jenengan. Ben dina bocah-bocah iki mung delok YouTube jenengan. Sebulan saat derenge Mas Didi Kempot viral. Niku lak sering teng pondok kula. yang ya, dulu lah pengen viral dolanan yang pondokku. <clears throat> Eh, pakai bojo matamu wi. Aku sengit ki cakai ki ngawur aku. Tet jingkoke tet. Tiba ya tet. Tadi ku banget geragi ngono. Kowe iki ning kene tujuanku siji, lak nganti ku panggung rubuh kowe ganjeli ngono lho ya. Sebulan saya derenge kondang niku Mas Dedi Korbu kok Dedi Korbuser, sapa Didi Kempot. Wingi terakhir nyak ngaji kali kula teng Kendal. Begitu mulai reso melaku Mas Dedi Kempot. Kekeselen bareng lewati sewu kutho. Lah wong gua ya kok sewu kuda wis ta lewati. Harap pirang tahun kita kadani. Apa ya lemes kok pada kowe. Kuswara munggah panggungnya lemes kok. Orang mergo adoh ya berarti kapiok karo bojone kuwi mau. Telepon kula. Go, kula dongake. Ya wis, kowe percaya karo kuasane Gusti Allah, Mas. Sebulan kemudian kondang ngantos sakniki. Tanggapane larang ora omong. Kowe ngoten, Dok. Ora pengen penak uripmu wis percaya karo Allah. Wis rasa dukun-dukunan. Nyanyi pengen jopo oke kok golek dukun. Alah ndobos. Oh toh malah pasang susuk raine barang, men ketok seksi pasang susuk, bokongnya ketok medal medal susuk. ah krimen ketok SDSB, semok depan semok belakang. Wah, serap penting. Kue lah wis percaya karo keajaibannya Gusti Allah, enteng. Lah Allah wis gadah kersa, innama amruhu ida arada syai'an ayakul lahu kun fayakun. Sapa sing ngira dadi korbusen lebu Islam? Ora ana sing ngira. Kuwi mbiyen ra seneng karo Islam. Ketemu kula wolong bulan akhirnya gelem lebu Islam. Niku bapake dadi korbusen niku tiyang Banyuwangi. Mila begitu Teddy mau teka aku bingung, wah dadi kok bunder, aku yang ngono lagi mau. Ayo, carane pripun? Dijaga solate men awakmu ke derajate. Amin. Salat tok angel. Malah saya kono himbauan komui seneng banget. Jangan Jumatan dulu. Sholat di rumah saja. <laughs> Lah lah. Wong kene kok dihimbau. orang dihimbau ora tau mangkat. Anjenengan ki seneng krungu adan lah mung pisan. Adan maghrib bulan poso. Niku mawon mboten mergo salate eh, tapi mergo buka. Wirungono cah nom Lah Allah ngersakake ngangkat derajatmu semudah membalikkan telapak tangan. Kecangkeme ngopo kira nyambung. Ora lucu guyu. Kowe hmm. hmm. mesti ngerasain mbak penyanyi dah? Eh, aku ho. -ho. Sing enak ki apane lho. Oh ngrasani sapa kuwi? Enak ngono. Mau badokan po. Ngopo? Kacamataku ngopo? Buka. Kok kuwi nafsu amat karo mataku ngopo ta? Ya tak bukake. Eh? Ya. Aku lah bang ngomong I love you kalau Teddy tak buka. <laughs> gomik, gomik, gomik. Teddy I love you. Iya. Yeah! Aduh, buka rek. Pon ge. Sing lor gak ketok matamu. Aku lah tak buka terus rondone iki mulih reso turu tak kandhani. Enggak bengi saya bayi ngimpi ketemu aku hmm. aku ketemu tadi ya mutah-mutah carane dijaga sonate mila napa tembang korban janji kok tak gawe lagu solawat kowe lunga nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dewe Nuruti hawa nafsumu Engkau lupakan Tuhanmu Mengejar dunia Lupa akhiratmu Hoa Musiknya ditabuh goblok goblok Ayo mbak ingat Eh, suwe-suwe sing tak buka ra kacamata ku lho, katokku lho kok. pembahmu. Ulangi. Kowe lungo nalikane hadan kae. Bob bob bob. Dong kowe HP napa mboten? HP ini durip kemauan yo, ben romantis. Orang lampu ini dipateni. Jenset pateni matamu. Gue rasanya nyanyi aku kok. Jenset pateni goblok goblok. Iki iki piye to iki malah sate dipateni iki. Iya Pak Dia goblok to kuwi. Tolong lampune kuwi dipateni HP-ne durepe kabeh. Ha men romantis. Yo. Ya. Demi Teddy dan Saiba eh. iki pokoke iki. Tolong sini ku lampune pateni, lara rasa digebuk wae kuwi. Hmm. Ayo, ya. diangkat sing dhuwur HP-ne kabeh. Sing nganggo HP cangkeme merenges. Iki lampunya patane sing iki, sing ini patane sing kene, sebelah kanan. Nah, yuk semuanya diangkat. Tidur. dhuwur. Digerakke nganan dhisik nggih, mungkin bareng-bareng. Shallu ala Nabi Muhammad. Salali. Koe lunga nalikane adan kae. Malam mapan turun sak dewe nuruti hawa nafsumu engkau lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu ho ah. solawat Allahumma sholli ala ini sekerusak Sing salah ora tibunge, sing salah pianone. Aku ki njaluk melodi tambahi kuwi ora kok orjen kaya dapurmu kuwi mau. Aku emosi lho iki aku. Ditambahi tipung ora apa-apa tapi nggo melodi wae le. Apa diwale? Aku main kowe ngaji ning kene. Emosi aku. Malahan matamu kuwi. Ya, ngono lho tambahi tepung tipis-tipis baik ngulak sampai kewenceng kok saya buka titik jas karena aku rasa sudah mulai ayo diangkat semuanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin dibil kulub wa dawaiha nuril absari wa diaiha tanpa sebab kowe lunga ninggal salat kamangka salat tanda syukur nikmat Linga urip ora suwe ibarat kaya mampir ngombe. Terus akhirat selawase. Allahumma sholli ala Muhammadin tibi القلوب ودوائها وآفية الأبدان وشفائها ونور الأبصار Ayo dong Nabi Muhammad. Aduh, ya Allah, demi kusworo ya aku. Murah dinyang. Ya Allah, aku neng Banyuwangi paling kesel iki aku. Matane ngono apa? Eh, wis mulih wae aku. Lamun udah bagaimana? meneh. Ayo dilihat meneh. Sampai subuh mbahmu. Ajeng nah, pindah datang celuring nih. Terakhir. Sing penting antum selamat nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah. Woi, ndang durepe lampune kuwi. Tet. Oh, janjane mati tet. Nah. Maka Ibu Barohimakumullah jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Rezekimu tergantung sholatmu. Rezekimu tergantung bagaimana kamu disiplin dengan sholatmu. Semakin jenengan disiplin sholatnya, insya Allah ini Gusti Allah semakin disiplin. Semakin disiplin sholatmu, rezekimu semakin oke. Okay. Amin. Kue diajak sholat kok malah jawabannya raka pena. Ayo sholat, Wes tahu. Hati-hati, lah Kue ingin sholat wes tahu hati-hati. Sesok kowe jaluk rezeki karo Allah. Ya Allah, kula jaluk rezeki. Allah jawab, Wes tahu. Merongos. Pon, ngatemawan, mawon bareng-bareng. Ah, setengah sepuluh aku mau ngaji jam mulu, sak jam setengah he. Ah. Kan dinyang, aku juga ganti nyang. Boten. Allah, kowe iki ra urune cerewet. Nah. Siapapun yang malam hari ini datang karena cintanya kepada Allah, saya doakan Allah mencintai kita. Siapapun yang datang karena cintanya kepada Rasulullah, Rasulullah mencintai kita. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rizukna ziyaratal makkata wal madinah Allahumma rizukna zurriyatan tayyibah Allahumma rizukna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah Allahumma rizukna bi alfi alfi quwah Allahumma rizukna bi alfi alfi barakah Allahumma rizukna bi alfi alfi karamah Allahumma rizukna min ahli sunnah wal jamaah an nahdiyah Allahumma rizukna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abu Ghaffur ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin walhamdulillahi Rabbil Alamin sedaya panitia matur nuwun masyarakat matur nuwun wallahul muwaffiq ila aqwamit tarik wal afu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh engko lah foto mriki mawon engko